Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kaidah yang masih berhubungan dengan masalah niat yang sudah disebutkan oleh akhuna Ihsan yakni tentang al-qurubatu laysat mahallan lil ithar al-qurubatu laysat mahallan lil ithar artinya bahwa tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah-masalah ibadah. Tidak boleh mendahulukan orang lain dalam hal-hal ibadah. Dalam hal-hal kurbah, kurubat. Ini yang insyaallah ta'ala akan kita bahas dalam pertemuan kita saat ini atau kali ini. Kita minta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan kita urusan kita dan pembahasan kita pada kesempatan ini dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat dan kita juga minta pada Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Pemirsa TV Roja dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas kaidah yang penting ini dari beberapa sisi. Yang pertama tentang syarhul qaidah. Ya. Tentang penjelasan dari kaidah ini. Yang kedua tentang ahamiyatul qaidati wa ma'naha. Tentang urgensi dan makna dari kaidah yang penting ini. Kemudian yang ketiga kita akan bahas tentang adillatul qaidah. Dalil-dalil kaidah. Dan terakhir ditutup dengan amthilah atau tatbiqu uh, tatbiqat al-qaidah tentang praktek-praktek penerapan dari kaidah ini. Baik, <clears throat> kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan pembahasan kita pada kesempatan ini. Kaidah yang akan kita bahas adalah al-qurubat laysat mahallan lil ithar. al kurubat laisat mahallan lil ithar. Kita terjemahkan secara bebas, tidak boleh ya, tidak boleh mendahulukan orang lain dalam masalah kurba, dalam hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Ini kaidah yang insyaallah taala kita akan bahas. Bahasa Arabnya adalah al-kurubatu laisat mahallan lil ithar. Kita lihat syarah penjelasan dari kaidah ini. Al-Qurubat Al-Qurubat ini e, dijelaskan oleh ulama maknanya ya bahwa <clears throat> al kurubah secara bahasa adalah sesuatu yang e, mendekatkan diri ya kurubah adapun maknanya sebagaimana disebut oleh uh, ulama ya kita lihat <clears throat> makna dari al-qurba sebagaimana disebutkan oleh al-Imam al-Qurtubi rahimahullah al-Imam al-Qurtubi menjelaskan al-qurba adalah ma yutaqarrabu bihi ila Allah min nusukin wa sadaqatin wa amalin salihin al-qurbat atau al-qurbah adalah ma yutaqarrabu bihi ila Allah apa-apa yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah jadi sarana-sarana sarana prasarana yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala min nusukin wa sadaqatin wa amalin salihin. Contohnya berupa nusuk. Nusuk adalah penyembelihan hewan kurban atau ulama lain menjelaskan nusuk adalah secara umum jenis-jenis ibadah atau maknanya adalah ibadah-ibadah yang Allah perintahkan. Wa sadaqatin sedekah wa amalin salih dan amal kebajikan, amal soleh. Ini definisi disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Sekali lagi, yang namanya kurubat adalah segala sesuatu yang dengannya bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu adalah ibadah, di antara menyembelih hewan kurban atau sedekah atau amal soleh jamaknya adalah kurubat. Jamaknya, lafaz jamaknya kurubat. Al-kurubat laysat mahallan lil ithar. Al-kurubat laysat mahallan lil ithar. Al-kurubat bukan tempat untuk ithar. Ya. Ithar sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala adalah takhsisul ghairi bima turiduhu li nafsik takhsisu takhsisul ghairi bima turiduhu li nafsik sebagaimana beliau sebutkan dalam kitab Tariq Al-Hijratain maknanya adalah menghususkan orang lain mendahulukan orang lain mengutamakan orang lain dengan apa yang Anda inginkan untuk diri Anda dengan sesuatu yang Anda inginkan untuk diri Anda. Ini namanya isar. Ya. Jadi, isar adalah mengutamakan orang lain daripada diri Anda sendiri. Isar mengutamakan orang lain daripada diri kita. Nah, mengutamakan orang lain daripada diri kita dalam masalah ibadah ini tidak diperbolehkan ya, tidak ada al Qurubatu laisat mahallan lil ithar ini syarah penjelasan lafad-lafad yang ada dalam kaidah ini tentang ahamiyatul qaidati wa ma'naha tentang urgensi kaidah ini dan makna dari kaidah ini para ulama menyebutkan bahwa kaidah ini sebagian ulama memasukkannya atau menggolongkannya kepada kaidah kuliah, Artinya kaidah besar, ya, kaidah besar yang muncul darinya asuar al-juz'iyah. Bentuk-bentuk juz ya, cabang-cabang, bagian-bagian gambaran-gambaran dari kaidah ini yang tidak bisa terhitung Ini menunjukkan bahwa kaidah ini kaidah yang besar. Dan kebanyakan ulama yang menyebutkan kaidah ini menjadikan kaidah ini adalah kaidah yang mustaqillah, kaidah yang berdiri sendiri. Jadi, أكثر من ذكر هذه al-qa'idah العلماء جعلها ulama ja'alaha ليست تابعة لغيرها bahwa kaidah ini sebagian ulama menjadikannya adalah kaidah yang berdiri sendiri mustaqillah tidak masuk ke kaidah manapun. Tetapi sebagian ulama menjadikan kaidah ini tabi'ah adalah masuk dan cabang dari kaidah maqasid. Oleh karena itu dalam kesempatan ini kita akan membahas kaidah ini. Karena seperti dalam kitab Qawaid Al-Ahkam, dalam Al-Wajiz, dan Al-Qawaidul Fikhiyah al Asalati wa Tawjid Dr. Muhammad bakr Ismail menyebutkan bahwa kaidah ini masuk ke kaidah Al-Maqasid Kenapa sebagian ulama memasukkan kaidah ini ke dalam kaidah niat? Karena alasan mereka memasukkannya adalah lihat dari isar isar yang artinya sudah saya jelus, eh, jelaskan yakni mendahulukan orang lain ini muncul dari apa? dari qalbi, dari hati. Ya. Jadi al isar amrun sya'uhun qalbiyun yadhharu atharuhu al jawarih. isar mendahulukan seseorang dari dirinya sebuah perkara yang muncul dari hati yang nampak dalam perbuatan dan anggota badan. Oleh karena itu sebagian ulama masukkan kaidah ini dalam kaidah al-maqasid, yakni dalam kaidah niat. Jadi e, lafad-lafad atau perkataan ulama menunjukkan bahwa kaidah ini penting. Tentang makna dari kaidah ini saya akan jelaskan Makna kaidah ini ulama berkata أن العبادات التي يتقرب بها الإنسان إلى الله تعالى لا يجوز إيثار الغير بها لأن المقصد من العبادات تعظيم الله وإجلاله ومن آثر بها فقد ترك إجل الله وتعظيمه Makna dari ibadah ini adalah eh, makna dari kaidah ini adalah bahwa ibadah-ibadah yang dengannya seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala tidak boleh mendahulukan orang lain. Tidak boleh mengedepankan orang lain. Tidak boleh mengutamakan orang lain daripada dirinya. Apa alasannya? Alasannya adalah al-maqsid minal ibadat ta'zimullahi wa ijlaluhu. Maksud dari ibadah-ibadah adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, siapa orangnya yang mendahulukan orang lain, mengedepankan orang lain, mengutamakan orang lain dalam masalah ibadah, maka kata ulama faqad taraka ijlalallahi wa ta'zimahu maka dia meninggalkan pengagungan Allah Subhanahu wa taala ini alasan dari alasan ulama kenapa bahwasannya eh, kenapa bahwa ibadah itu tidak ada isar atau tidak Eh, diperbolehkan untuk kita mendahulukannya, mengutamakannya orang lain daripada kita. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarijus Salikin beliau pernah berkata, "Kullu sababin ya'udu 'alaika bi salahi qalbik wa waktik." Saya ulangi, "Kullu sababin ya'udu 'alaika bi salahi qalbika wa waqtika." وحالك مع الله فلا تؤثر به أحدا فإن آثرت به فإنما تؤثر الشيطان على الله وأنت لا تعلم Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala berkata Setiap sebab Setiap sebab Yang manfaatnya bisa kembali kepada anda dalam perbaikan hati Anda, dalam perbaikan, dalam kebaikan waktu Anda, dan keandaan Anda bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan mengedepankan orang lain. Jangan mendahulukan orang lain. Fala tu'siru bihi ahada. Jangan mendepankan, jangan melebihkan jangan mengutamakan orang lain daripada Anda. Fa'in atharta bihi, kalau Anda mengedepankan orang lain tentang hal tersebut, fa'innama tu'thiru syaitana ala Allah wa anta la ta'lamu. Sesungguhnya kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Anda sedang mengedepankan syaitan mengutamakan syaitan daripada Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan Anda tidak mengetahuinya, Anda tidak sadar bahwa hal itu berarti kata Ibnu Qayyim sedang mengutamakan syaitan daripada mengutamakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kaidah ini kaidah yang sangat penting. Dan maknanya adalah seperti yang tadi sudah saya bacakan dari keterangan para ulama. Sebelum memasuki dalil-dalil kaidah ini, saya akan berbicara tentang isar mendahulukan orang lain. Dari sisi hubungannya ada dua. Ya, dari sisi hubungannya ada dua. isar kepada Allah dan isar yang hubungannya ada dengan makhluk. isar mendahulukan Allah, mendahulukan keriduan Allah Subhanahu wa taala di atas yang lainnya. Ini yang pertama, hukumnya adalah sesuatu yang mesti dilakukan. Ya. Dan ini wajib. Adapun uh, eh, isar yang berhubungan dengan makhluk ya, isar yang pertama tadi ya isar yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala merupakan a'lal maratib tingkatan yang paling tinggi uh, <clears throat> eh, isar mendahulukan makhluk sekarang mendahulukan makhluk mendahulukan uh, orang lain daripada kita kita lihat dari dua sisi kita lihat dari dua sisi. Al-ithar fi hukukin nafsi wal umur ad-dunyawiyah. Yang kedua, al-itharu fil kurubat. Ya. Sekali lagi, bahwa ithar mendahulukan orang lain daripada kita, daripada diri kita. Ada dua. Yang pertama, al-itharu fi hukukin nafsi wal umurid dunyawiyah mendahulukan orang lain tentang hak jiwa dan perkara-perkara duniawi. Yang kedua, al isarufil fil qurbat. Mendahulukan orang lain isar dalam masalah ibadah. Sekali lagi supaya tidak salah tentang isar, ya Ithar ini sudah jadi bahasa kita ya. Bahasa yang harus kita pahami ya oleh karena itu para penuntut ilmu harus paham ithar. Ya ithar artinya mendahulukan orang lain. Lawan dari ithar adalah egois. Al-athara bahasa Arabnya. Al-athara, ego, egois. Al-athara. Ithar mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain. Lawannya athara, egois mengutamakan orang lain perlu ketahui ada dua jenis. Ya. Jenis yang pertama mengutamakan orang lain dalam perkara dunia. Jenis yang kedua mengutamakan orang lain dalam perkara ibadah, kurubat. Mengutamakan orang lain dalam masalah dunia seperti mengutamakan orang lain dalam masalah makan, dalam masalah minum padahal dia butuh ya ini kata ulama wa hadza muttafaqun ala masyru'iyyatihi ini disepakati tentang pensyariatannya tentang pensyariatannya wa aqallu darajatihi al-istihbabu bi syarti alla yukhilla bi maqsidin syar'i derajat yang paling rendah adalah mustahab mustahab ya dengan syarat tidak cacat dalam maksud syar'i membuat cacat maksud e, syar'i seperti contoh misalkan akhuna ihsan lagi haus butuh air minum ya kemudian datang saudara kita ahrida misalkan dia pun haus padahal ihsan ini sedang kehausan ya kan Kemudian, ah, ada air minum, boleh antum minum, silakan. Padahal dia sedang kehausan. Ini isar. Ya. Dan ini diperbolehkan. Ini diperbolehkan. Jadi isar kepada orang lain atau mendahulukan orang lain dalam masalah dunia eh, dunia dun, dunia dunia masalah dunia diperbolehkan. Misalkan uh, antum lapar, antum lapar. Ketika mau makan, ada orang miskin. Kemudian mendahulukan dia berikan untuk orang miskin. Dia dahulukan dia supaya dia tidak lapar. Ini namanya isar, masalah dunia dan ini diperbolehkan dan disyariatkan. Yang kedua, isar dalam masalah kurbat. Isar dalam masalah ibadah. Seperti memberi orang lain air wudhu. Padahal air wudhu cuma satu-satunya. Dalam satu ember, misalkan, eh, dalam satu wadah. Kemudian kalau misalkan dia berwudhu, air ini habis. Kalau dipakai orang lain, dia nggak dapat. Ada orang lain. Kemudian contoh ithar yang lain. Dalam masalah agama, kita sholat berjamaah di masjid ada sob depan dan yang terbaik dalam sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki adalah sof terdepan. Kemudian salah satu di antara kita mempersilahkan orang lain. Fadol silakan mangga di depan. Ini isar ya. Mengutamakan orang dalam masalah ibadah. Dan permasalahan inilah yang akan kita bahas. Hukum mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah. Bukan dalam masalah apa? dunia. Kalau dunia Masya Allah, terpuji. Ya. Tapi kalau dalam masalah ibadah, kurubat, ini yang harus kita perhatikan. Dan kaidah yang kita bahas pada kesempatan ini adalah al-kurubat laisat mahallan lil ithar. Tidak ada ithar, tidak boleh mendahulukan orang lain, mengutamakan orang lain dalam masalah kurbat, dalam masalah ibadah, dalam masalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani rahimakumullah. Sekarang kita akan membahas dalil-dalil dari kaidah yang sedang kita pelajari. Apa dalil-dalil dari kaidah yang berbunyi al-kurubatu laysat mahallan lil ithar. Tidak ada atau tidak boleh mengedepankan orang orang lain dalam masalah e, ibadah. Ya. E, saya tidak membahas tentang ikhtilaf ulama, ya. Jadi tentunya di sana ada perbedaan pendapat antara ulama dari empat mazhab dari Imam eh, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Malik, Eh, mazhab Imam Malik, Imam Abu Hanifa, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tentang uh, eh, kaidah ini. Kita akan masuk langsung ke adillatu al-qaidah. Dalil-dalil kaidah. <clears throat> Dalil-dalil kaidah. Ada empat dalil yang insya Allah Ta'ala akan kita sampaikan dalam kesempatan yang mulia ini tiga dalil dari nas Al-Quran dan hadis, kemudian satu dalil dari dalil nazar dari dalil akal. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar di Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memperhatikan dalil-dalil yang insyaallah taala akan kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini dalil-dalil tentang perintah berlomba-lomba dalam kebaikan berlomba-lomba dalam kebaikan dalil yang eh, mendasari al-qurbat laisat mahallan lil ithar di di antaranya adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala berikut ini dalam surat al-baqarah ayat 148 Allah Subhanahu wa taala berfirman Fastabiqul khairat Fastabiqul khairat Berlomba-lombalah kalian semua dalam kebaikan Berlomba-lombalah kalian semua dalam kebaikan Dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Kalau kita diperintahkan untuk berlomba misalkan lomba lari, kita tentunya ingin menjadi orang yang terdepan, nomor satu. Kalau kita ingin mendapatkan hadiah yang disiapkan, akan lari dengan kencang dan tidak bermalas-malasan. Ingin nomor satu dan mendahului dari yang lain. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah tentang kebaikan, "Fastabiqu." Berlomba-lombalah kalian fastabiqul khairat. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita agar kita bersegera menjadi orang yang terdepan dalam kebaikan. Ayat yang lain dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 Allah Subhanahu wa taala berfirman wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh bersegeralah kata Allah Subhanahu wa taala bersegeralah menuju ampunan Rabb kalian wa jannah dan bersegeralah menuju surga kata Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kita, menjelaskan kepada kita bahwa kita dalam masalah surga dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala harus bersegera. Tidak nyantai-nyantai. Artinya menjadi orang yang terdepan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Kalau misalkan Allah berfirman demikian, kemudian kita nyantai-nyantai, kemudian mengutamakan orang lain, maka kita tidak mengamalkan ayat-ayat yang mulia ini. Allah berfirman fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita dalam surat Ali Imran ayat yang ke-133 tadi, wasari'u, bergegaslah. Ya, bergegas untuk mendapatkan ampunan Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dan masih beberapa ada beberapa ayat lagi tentang dalil dari kaidah al-qurubat laisat mahallan lil ithar. Dalil dari sunnah. Dalil dari sunnah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang mana hadis ini dikeluarkan oleh al-Imam Muslim dalam sahihnya dalam kitab salah bab taswiyatis sufufi wa iqamatiha Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda "Lau ta'lamuna atau ya'lamun" لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت muqaddam Seandainya kalian mengetahui tentang apa yang Allah siapkan dari berupa pahala dalam soft yang pertama. Dalam soft yang pertama. Ya lagi kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan soft pertama, kata Rasul, lakanat qur'ah. Niscaya akan terjadi undian. Qur'ah. Karena semua akan berebut ingin berada di sof pertama, ber, eh, berdiri dan duduk dan sholat di sof pertama. Kata Rasulullah SAW, kalau kalian mengetahui keutamaannya, nih saya akan kali akan terjadi kurah, undi. Semuanya karena ingin duduk di situ. Dan tidak mungkin kalau misalkan softnya itu cukup untuk 10 orang, orangnya ada 15, muka rebutan tuh yang sisanya. Jadi mengundi ya. Ini tentang amalan soleh tentang solat. Ya. Al-Imam al rahimahullah berkata dalam kitab Tariqul Hijratain ketika menjelaskan hadis ini kata beliau wal qur'atu ma takunu 'inda tazahumi wat tanafus la 'inda al-ithar terjadinya undian qur'ah itu manakala adanya perlombaan, tanafus, adanya tazahum. Dan tidak ketika ada isar. Tidak ketika ada isar. Rasulullah SAW menghabarkan bahwa sob pertama itu kalau kalian tahu keutamaannya terjadilah Qur'an. Terjadilah undian. Lihat bagaimana sebagian kita yang tidak memahami hadis ini malah mengedepankan orang lain. Silakan Mas, silakan Mbak, eh, silakan Pak, silakan eh, Dek sholat di depan. Ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan isar dalam masalah ibadah adalah orang yang tidak mau berlomba-lomba dalam kebaikan dan menunjukkan tentang jahilnya orang ini, bodohnya orang yang mendahulukan orang lain dalam masalah ibadah yang mana maslahatnya besar untuk dirinya sendiri. Maslahatnya besar untuk dirinya sendiri ketika berhubungan dengan Allah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ketiga adalah hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eh, kata beliau ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an beliau melihat di tengah-tengah para sahabatnya ta'akhur ta'akhur ini berlambat-lambat berlambat-lambat, tidak bersegera. Rasul langsung berkata kepada mereka, "Taqaddamu fa'tammu bi." Maju-maju. Bermakmumlah kepadaku. Kemudian Rasul sampai berkata, "La yazalu qaumun yata'akhkharuna hatta yu'akhiruhumullah." Satu kaum senantiasa berlambat-lambat maka Allah akhirkan mereka. Jadi hadis yang mulia ini menjelaskan tentang balasan orang yang bermalas-malasan dalam beribadah, melambat-lambatkan diri dalam beribadah, Allah akhirkan akhirnya mereka. Allah jauhkan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wajhud dalalah, sisi pendalilan dari hadis yang mulia ini, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim أن الشارع توعد بتأخير القوم الذين شأنهم التأخر في القرب الذي من صوره إيثار الغير بها Ulama berkata tentang hadis yang mulia ini bahwa syariat mengancam kaum yang mengakhir-akhirkan, mengundur-undurkan, mengulur-ngulurkan, bermalas-malasan dalam masalah kurab, masalah ibadah. Ya. Diancam oleh syariat bahwa mereka akan diakhirkan. Dan bentuk di antara bentuk gambaran pengakhiran adalah isarul ghairi biha, mengedepankan orang lain daripada diri sendiri dalam masalah ibadah. Ini dalil yang ketiga. Kemudian dalil akal, dalil yang keempat, dalil nazar. lil akal ya ulama berkata أن الإيثار بالقربة يدل على رغبة عنها والزهد فيها وهذا مستقبح شرعا bahwa mengedepankan orang, mendahulukan orang, mengutamakan orang dalam masalah ibadah ini menunjukkan orang tersebut dah butuh ibadah. Zuhud anil ibadah, eh, zuhud fi fi fil ibadah. Ragba anha dan bisa jadi dia ini tidak suka dengan ibadah tersebut. Karena tidak ada semangat dalam masalah ibadah. Ya. Oh, dan tentunya kata ulama hadza mustaqbahun Dan ini sesuatu yang buruk menurut menurut syariat. Kita lihat al iz Ibn Abdissalam rahimahullahu taala berkata kata beliau لأن الغرض بالعبادات التعظيم والإجلال فمن آثر به فقد ترك إجلال الإله وتعظيمه فيصير بمثابة من أمره سيده بأمر فتركه وقال لغيره قم به فإن هذا مستقبه عند الناس لتباعده من إجلال الآمر وقربه ya. Al-Iz Ibn Abdussalam berkata Al-gharad bil ibadah Maksud dari ibadah Adalah pengagungan memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapa saja orangnya yang mengutamakan orang lain dalam masalah ini, maka dia telah meninggalkan pengagungan tersebut. Maka kedudukan dia seperti kedudukan orang yang diperintah oleh sayyidnya oleh tuannya untuk melakukan sebuah perkara dan dia tinggalkan itu perkara itu dan dia berkata kepada orang lain kum lakukan. Dia bilang ke orang lain, saya dapat perintah dari tuan saya, dari majikan saya. Nah, sekarang Anda lakukan, silakan. Nah, bahaya mustaqbah tentunya. Ini adalah sesuatu yang jelek, yang buruk. Indan di kalangan manusia. Karena apa? Karena dia jauh dari pengagungan ya perintah tersebut. Dia tidak menghormati perintah tuannya apalagi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. <clears throat> Ini adillah al-qaidah, dalil-dalil tentang qaidah yang kita bahas <clears throat> al-qurubat laisat mahallan lil ithar. Kita akan memasuki sekarang tentang tatbiqat al-qaidah. Penerapan-penerapan dari kaidah yang penting ini. Ada empat contoh ya, yang disebutkan oleh ulama di antara sekian banyak contoh tentunya dan kita akan bahas e, empat contoh ini dalam majelis kita ini. Di antara yang pertama adalah yukrahu an yu'thira ar-rajula ghairahu bil adhani wal iqamati idza kana ahlan lidzalik. Ini yang pertama. Contoh yang pertama adalah dibenci makruhnya atau eh, dimakruhkan seseorang pendahulukan orang lain dalam masalah adzan dan komat apabila orang tersebut adalah orang yang ahlan lidalik orang yang layak untuk melakukannya. Ya, misalkan sebuah masjid di masjid tersebut belum ada muazin belum ada muazin Kemudian dicari siapa muazin masjid tersebut. Ada seseorang yang pantas untuk melakukannya. Kemudian dia memberikannya kepada orang lain. Padahal misalkan dia ada waktu dan dia bisa, ini tidak bisa. Ya. Tapi ini jangan disalahpahami oleh para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja ya. Seperti misalkan kita datang ke masjid yang sudah ada muazzinnya, sudah ada imamnya. Kemudian seenaknya kita ngambil mic kemudian azan. Kemudian ngimamin. Nah, ini tidak benar. Jangan dipahami seperti itu. Ini ketika sebuah masjid belum ada muazin dan belum ditentukan siapa muazinnya. Kemudian ada orang yang layak dia sebagai muadzin kemudian dia tidak mau menjadi muadzin malah menyuruh orang lain. Baik. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, yukrahu lil ma'mumi an yu'thira ghayrahu bis saffil awwali wa yata'akhkharu huwa idza kana as-saffu la yasa'uhuma jami'an. Ya. Dimakruhkan bagi seorang makmum memberikan atau mendahulukan yang lainnya dalam soft pertama kemudian dia mundur karena soft tersebut tidak cukup untuk dua orang ya coba lihat ini perkataan eh, Imam Luqayyim rahimahullahu taala ketika ada soft di depan kemudian softnya itu penuh ada dua orang sempit-sempitan Nah, yang satunya mundur ini makro, Subhanallah. Sampai seperti itu. Bagaimana dengan orang yang apa? Dengan orang yang soft awal masih kosong, dia masih berdiri di belakang begini. Ayo silakan maju, silakan maju, silakan maju. Ah, ini menunjukkan jahilnya orang ini. Ya, Nah, kalau kita tahu nggak boleh seperti itu. Lihat kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di mana beliau bersabda, "Lau ta'lamuna ma fi safil muqaddam lakanat qur'atan." Kalau kalian tahu keutamaan saf yang di depan, saf yang di depan, kata Rasulullah SAW, niscaya akan terjadi kurah undian. Karena semuanya ingin duduk di saf terdepan, ingin berada di saf terdepan. Ya. Ini contoh yang kedua. Contoh yang kedua, dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa melihat dan menyaksikan tentang e, keadaan seperti ini ya. Contoh yang ketiga, yukrahu lil musalli an yu'thira ghairahu bi qurbihi al imam al jumu'ati illa an yantaqila ila mithli makanihi aw aqrab minhu. Ini contoh disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim dalam kitab Madarij As-Salikin. Dalam kitab Madarij As-Salikin. Dimakruhkan bagi seorang yang sholat mengedepankan, mengutamakan orang lain untuk dekat dengan imam pada hari Jumat. Kecuali kalau dia pindah ke tempat yang seperti itu, kedudukannya sama atau yang lebih dekat dengan imam. Jadi berebut dalam masalah ibadah ini berebut. Falyatanafasil mutanafisun. Ya. Kemudian eh, fastabiqul khairat. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang terakhir para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yukrahu an yuthiral insanu ghairahu bi'ilmin nafi'in. ويحرم نفسه منه لأن طلب العلم كربة ولا إيثار في القرب ولا إيثار في القرب dalam kitab Madarijus Salikin Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan contoh yang luar biasa dalam masalah ini contohnya kata beliau tentang al-qurbat laisat mahallan al ithar adalah dimakruhkan bagi seseorang mendahulukan, mengutamakan, mengedepankan orang lain dalam masalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian dia mengharamkan dirinya dari perkara itu. Karena apa? Lianna talabal ilmi kurbatun. Karena menuntut ilmu merupakan kurbah. Bagian daripada ibadah. Wala ithara fil qurab. Dan tidak ada ithar. Tidak ada mengedepankan orang lain dalam masalah ibadah. Ini contoh yang luar biasa disebut oleh para ulama. Kita jumpai ya sebagian dari penuntut ilmu sebagian dari orang yang belajar bermalas-malasan mendahulukan orang lain dan dia tidak mau belajar ya persis dengan masalah ini seperti calo calo pengajian calo pengajian ya dengan ngajak-ngajak orang ya ngajak-ngajak orang untuk pelabul ilmi baik dengan SMS atau sejenisnya tapi dia bersantai-santai, berleha-leha, tidak mau pelabul ilmi. Ini sesuatu yang kurang. Ya, sesuatu yang tercela. Atau para panitia, para panitia yang semangatnya untuk ngajak orang pelabul ilmi tapi ketika ada pengajian, eh malah dianya tidak mau telabul ilmi, ngobrol di luar, ngobrol dengan para pedagang, ustadznya ceramah, apa isinya nggak tahu. Ya, padahal ilmu yang disampaikan sama ustadz ini bermanfaat. Ingat ya, la ithara fil qurab. Tidak ada ithar dalam masalah kurbah tidak ada isan masalah kurba. Kalau kita lihat calo-calo mobil ya, eh, apa namanya itu? Tahu enggak ingat? Yang ayo ayo ayo Indramayu Indramayu misalnya. <laughs> Eh, dianya masih di Cirebon aja. Yang lain sudah jalan, nyampe di Indramayu dia masih di Cirebon. Hmm, nah, calo namanya. ayo ah, itu. Yang lain udah nyatet pulang ke rumah udah penuh catatannya manfaat dia catatannya nggak ada. Padahal ngajak-ngajak orang. Nah, ini sesuatu yang tercela. Ya. Yukrah an al insan ghairahu bi'almin nafi' wa yahrimu nafsahu minhu. Ada ngajak orang untuk pelabur ilmi, orang sudah duduk di masjid semua, dia menghilang entah kemana. Nah, ini berarti modelnya sama seperti orang yang mendahulukan, ya silakan sob depan. Saya di belakang aja. Ini tidak benar. Ya. Jadi ini kaidah yang utama ya. Lihat al-kurubat laisat mahallan lil ithar. Al-kurubat laisat mahallan lil ithar. Bahwa kurubat hal-hal yang berhubungan dengan masalah ibadah bukan tempatnya mendahulukan orang lain ya mendahulukan orang lain dalam masalah dunia itu baru zen tapi kebalik kita ini dalam masalah dunia kita rebutan dalam masalah akhirat ya tidak jadi sekali lagi inilah kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui karena banyak di, di, di sana kita jumpai dalam masalah ibadah malah justru kita melihat sebagian orang ya, dalam masalah sholat ayo silakan kalian ke depan ke depan atau dia ridho dengan keadaan diri yang di belakang. Padahal Rasul berkata apa? Kalau seandainya kalian mengetahui keutamaan sof pertama, sof terdepan, niscaya akan terjadi kurah. Kalian dengan kurah pun siap. Gitu ya. Inilah yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini mudah-mudahan bermanfaat untuk eh, pembawa penyampai eh, kaidah ini juga untuk para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun antum berada. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Baik, jazakallah khair kami sampaikan kepada Al-Ustaz Abu Ya'la Qurnaidi Hafizahullah wa telah menjelaskan uh, pembahasan kita dalam tema uh, larangan atau tidak dibenci untuk mendahulukan orang <clears throat> lain orang lain dalam masalah ibadah dan perincian serta beberapa contoh juga beliau sudah jelaskan. Bagi Anda yang ingin uh, meminta penjelasan lebih atau bertanya terkait dengan pembahasan ini kami buka sesi tanya jawab di 0218236543. Kami harapkan tidak keluar dari pembahasan dan materi yang kita kaji uh, di kesempatan pagi ini. Baik, kita berikan kesempatan via telepon terlebih dahulu. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Eh, dari Naila sekarang. Silakan Umu Naila. Ya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, maaf Ustaz, pertanyaannya uh, ini Ustaz, kita hmm. seorang sedang silaturahmi ke rumah uh, orang tuanya dan gitu-gitu tinggal saudaranya atau kakaknya, uh, kemudian orang tersebut di uh, jamu dihidangkan makanan tapi uh, orang tersebut tahu bahwa makanan eh, apa makanan itu dicuci dengan air yang mengambil dari uh, PAM yang tidak ada pengetahuan dari PAM atau izin dari PAM tapi penghasilannya uh, halal cuma uh, menggunakan air yang uh, dari PAM yang uh, tidak diketahui oleh pihak PAM. Nah, kemudian orang Artinya itu, dalam kan? arti eh, eh, dalam arti kata dia mencuri gitu ya? Iya. Uh, hmm. Terus uh, apa orang tersebut juga kan uh, akan membantu orang tuanya karena orang tua juga yang pasti akan cuci piring di situ gitu ya dengan air itu gitu dan anak yang sedang silaturahmi itu ingin membantu orang tuanya gitu apakah orang orang yang silaturahmi itu terkena uh, apa juga mencuri air gitu Ustaz. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jazakallahu eh, <clears throat> Nah, baik. Uh, ada dua permasalahannya. Permasalahan yang pertama bersilaturahim yang disebutkan. Yang kedua tentang mencuri uh, air ya, mencuri air. tanpa sepengetahuan orang-orang paham ya. Baik, tentang masalah bersilaturahim adalah sebuah ibadah yang besar. Ibadah yang bisa menghantarkan seseorang masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan perintah Allah dalam Al-Qur'an dan dalam hadis Rasulullah SAW juga Rasul perintahkan bahkan di antara hadis yang sering kita dengar, sering kita baca bahwa keutamaan bersilaturahim adalah orangnya akan diberikan rizki oleh Allah, diluaskan rizkinya dan Allah Subhanahu wa taala akan memanjangkan umurnya. Ya. Ini merupakan keutamaan yang besar. Taib. Orang yang bersilaturahim ketika melihat kemungkaran ya di tengah-tengah keluarganya dan dia tahu itu mungkar, ini merupakan kesempatan sebenarnya kesempatan untuk menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ketika melihat kemungkaran dia cegah. Tentunya mencegahnya dengan cara yang hikmah. Karena yang dihadapi adalah orang tuanya dan keluarganya. Dengan lemah lembut akan hendaknya disampaikan bahwa ini air tidak halal. Kalau kita mencuri dari pam dan kita nggak bayar, ya kita akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan api neraka. Apalagi kalau misalkan air ini jadi daging. Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru aula bih. Ya, setiap uh, daging yang muncur yang yang tumbuh dari barang haram, dari makanan kita konsumsi sesuatu yang haram, maka lebih pantas untuk dibakar dengan api api neraka oleh karena itu kita katakan dengan baik, ya, dengan lemah lembut kepada keluarga kita, apalagi kepada orang tua kita, oh, ini tidak tidak boleh, ya. Dan kalau misalkan si anak itu punya kelebihan uang, dia bantu orang tuanya untuk membuat pam, maksudnya buka ya, e, pam, dia bayar kalau nggak mampu, dia patungan sama anak-anaknya yang lain. Patungan sama anak-anak yang lain, para berapaan kan gitu, supaya orang tuanya tidak mengambil dari milik orang yang tidak halal baginya. Ini sebagai penyelamat juga, ya. Hmm. Terus eh, tentang masalah mengkonsumsi minuman tersebut, kalau kita tahu itu adalah uh, haram maka tidak boleh kita minum ya tidak boleh kita minum karena itu adalah tidak halal buat kita berarti kita memasukkan sesuatu yang haram ya ini yang perlu kita pahami dari masalah ini tetapi tetap hukum silaturahim kepada orang tua terus ya Apakah berdosa anaknya ikut-ikutan dengan seperti itu? Tentunya kalau misalkan si anak itu sudah menasehati dan berusaha ya mencegahnya maka tidak termasuk. Kecuali kalau si anak tadi ridho dengan perbuatan orang tuanya, mendukungnya dan mendiamkannya, maka bisa jadi ikut-ikutan. Tapi kalau misalkan tidak, maka tidak termasuk. Allahu a'lam bishawab. Nah. Jazakallah khair. Dan apa yang anda sampaikan tadi selain juga memberikan nasihat, memberikan solusi saja. Yeah. Jadi mungkin dengan bantuan anak-anaknya mm-hmm. menyediakan air buat kedua orang tuanya tersebut. Betul, lah, sahih. fiik. Karena kadang-kadang orang tua nggak mampu kan. Enam, eh, Betul. Anak-anaknya banyak, kan? banyak kan sudah gede-gede lagi kan. Patungan. Yeah. Mampu Allah Nah. Hmm. Tapi demikian Ummu eh, Naila di Cikarang. Eh, jazakallah khair atas pertanyaannya. Kami berikan kesempatan berikutnya di line telepon. Silakan. Baik, halo. Halo. Iya, sudah masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa akhi di mana? Iya, dengan Basir di Maluku Utara, Pak. Ah, Basir di Maluku Utara. Ahlan, silahkan. Silakan. Iya, Pak. Nah, ini kami bertanya, Pak Iya. Kalau perempuan istri ya istri lah. Mohon maaf, uh, eh, Basir silakan. ada feedback. Dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, atau dimatikan saja untuk uh, lebih jelas suaranya. Silakan. Iya. Uh, kalau istri salat di rumah, apakah ajan atau kamat saja, Pak? Baik. Ya. Itu saja. Uh, terus yang keduanya, kalau suaminya mungkin tidak sempat salat di masjid, mungkin waktunya sudah lewat, salat di rumah, apakah ajan atau kamat juga? Baik. Ya. ya. Sudah? Ya, terima kasih Pak atas bantuannya. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairah Basir. <clears throat> nah. Untuk seorang istri yang di rumah ya, bisa cukup komat saja ketika mau sholat ya Azan hukumnya fardu kifayah. Ketika ada terdengar azan di kampung Bapak Ah Bashir, maka cukup itu mencukupi kaum muslimin yang lain. Ya. Kemudian kita ketika mau sholat cukup dengan eh, komat ketika perempuan di rumah atau kita terlambat di rumah kita komat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah ya salah ya fala qad qamati sholatu qad qamati sallallahu akbar Allah akbar la ilaha illallah. Terus kita salat, ya. Jadi e, mencukupkan dengan qomat. Wallahu a'lam bissawab. Nah. Baik, Ustaz Jazakallah khair Demikian Bashir di Maluku Utara Barakallah fik Kita berikan kesempatan kembali masih di via telepon Di 021-823-6543 Silahkan Baik, halo Halo Ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana Pak? baru ke musik. Dari Abu Reza, Tangerang. Baik, silakan Abu Reza. Silakan Pak Abu Reza, ya. Uh, mengenai ini Ustaz, iya. memberikan yeah. saf depan, mm -hmm. kalau yang memberikan tuh anak muda sekali dan kepada orang yang sudah sangat tua, mm -hmm. atau tua lah, lebih jauh lebih tua, mm -hmm. gimana Ustaz? Apakah mm -hmm. itu juga eh, uh, masuk mm -hmm. atau gimana? Iya. Yeah. Yeah. yeah. Wa iyak. Wa iyak. Baik, jazakallah khair Abu Reza. Silakan Ustaz. Baik, barakallahu fik eh, Pak Abu Reza atas pertanyaannya ya. Mudah-mudahan antum dan kita semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, eh, hadis yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan yang keluar dari lisan beliau yang mulia tentang salat di soft terdepan yang mana Rasulullah SAW bersabda "Lau ta'lamuna ma fi saffil muqaddam lakanat qur'atan." Seandainya kalian mengetahui keutamaan dari soft pertama, soft terdepan, maka niscaya akan terjadi undian. Ya. Ini tidak menghususkan siapapun. Ya, secara umum, secara umum dalam masalah ibadah. Dalam masalah ibadah tidak ada kekhususan orang yang lebih tua dari kita atau orang yang lebih muda dari kita. Sama eh, ketika sudah kita ini sama-sama ya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan eh, sudah atau diperintahkan sudah bisa sholat ya nah, maka kita ketika maju masuk ke masjid usahakan terdepan walaupun di belakang kita adalah orang tua ya tidak apa-apa kita di depan karena tidak ada keterangan masalah ini. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala eh, dalam masalah ini sama. Wallahu a'lam uh, Nah. Baik, saya kalau khair atas penjelasannya. Demikian Abu Riza di Tangerang, Barakallahu Fik. Selanjutnya kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk terkait dengan pembahasan kita. Baik, dari Ummu Ahmad di Surabaya. Saat bagaimana kita para wanita jika dalam mengerjakan salat berjamaah yang kebetulan sedang mengikuti kajian agar saf saya selangi dari uh, Mu di Surabaya uh, bagaimana dengan kita para wanita jika dalam mengerjakan sholat berjamaah yang yeah. kebetulan sedang mengikuti kajian mm -hmm. agar safnya tidak kosong kami pun menyuruh yang di belakang untuk ke depan mm -hmm. mohon nasihat iya yeah, iya <coughs> yeah. yeah. kalau dalam masalah kajian ya untuk maslahatnya misalkan uh, supaya tidak di luar dan lebih nyaman maka tidak mengapa di depan ya duduk ya kemudian nyaman dan seterusnya tapi dalam masalah sholat ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> di mana Rasulullah SAW menghabarkan kepada kita sebaik-baik soft wanita itu di belakang ya sebaik-baik soft wanita di belakang dan uh, soft wanita yang paling buruk adalah di depan. Kenapa? Karena um, paling dekat dengan laki-laki. Ada kan terjadi fitnah dan ini menunjukkan bahwa uh, seorang wanita yang menjaga dirinya ya itu lebih utama daripada tidak menjaga dirinya. Nah, dalam hadis uh, di mana Rasulullah SAW menghabarkan bahwa Uh, soft wanita itu yang paling bagus, yang paling baik untuk mereka di belakang, maka tentunya keutamaannya lebih di belakang daripada di depan. Karena ada dasarnya, ada hadisnya. Rasul menyampaikan demikian. Ya. Sebaik-baik soft wanita di belakang dan yang paling buruk di depan. Eh? khairu sufufi an-nisa akhiruha kata Rasulullah SAW sebaik-baik soft wanita di belakang ya wasyaruha awaluha dan yang paling buruk di depan dalam masalah sholat wanita mengisi sop belakang ya kemudian uh, terdepan ya nah ketika dalam pengajian tidak masalah <clears throat> tidak masalah ya eh, kalau misalkan belakang diisi eh, apa namanya eh, diisi juga tengah diisi untuk kerapihan ini tidak masalah. Tapi kalau misalkan eh, si ibu-ibu para wanita itu ngisi di belakang dulu, kita tidak boleh juga memerintahkan mereka untuk apa? Untuk ke depan. Karena apa? Mungkin ibu-ibu itu atau remaja wanita itu ingin eh, lebih jauh dari laki-laki, ya kan? lebih jauh dari eh, ustadznya karena ustadznya misalnya laki-laki misalnya pengajian pengajian sekarang kan gitu nah, dalam majelis tersebut ya kemudian diisi nah, itu juga tidak mengapa ya eh, ini yang perlu kita perhatikan ya tapi yang jelas eh, jangan mencar jangan mencar kesana kemari di luar ya. Ya, itu enggak bagus ya untuk eh, sebuah pengajian selain mengganggu um, jalannya kajian ya tapi perlu diperhatikan di, di duduk yang rapi dan tentunya dari kebiasaan kajian itu akan terlihat berapa jumlah yang datang ya berapa jumlah yang datang kalau jumlahnya um, ludak banyak ya maka yang di luar suruh masuk ya masuk kemudian yang di sop-sop belakang dulu diisi nggak apa-apa kemudian habis itu ke tengah ke tengah ke tengah ya seperti itu nah, ini yang perlu diperhatikan pokoknya untuk wanita ini sebaik-baik wanita itu ya yang lebih aman dari fitnah lebih aman dari uh, fitnah fitnah maksudnya berdekat-dekatan dengan lelaki ya Allahu a'lam bishawab saja kalau khair atas penjelasannya. <coughs> kami akan <coughs> kami angkat kembali pertanyaan via pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan yang sama terkait dengan masalah sholat. Ketika kita mempersilahkan yang lain untuk mengisi saf yang terdepan, karena ada uh, anak yang kita bawa dan ada kekhawatiran memberikan gangguan bagi jamaah yang lainnya maka kita mempersilahkan yang lain untuk uh, mengisi saf yang terdepan kemudian kita di belakang untuk mengkondisikan anak apakah ini diperbolehkan dan masuk ke dalam perkara yang dibenci mm -hmm. ya sebenarnya anak-anak yang sudah tamjiz ya kemudian anak itu enggak membuat keributan ya kemudian datang ke masjid itu mereka punya hak yang sama dengan orang tua ya. Jadi taruh sesuai dengan kapan dia datang. Kalau misalkan depan, taruh di depan. Ya. Kalau misalkan dia datang belakang, di belakang. Karena dia punya hak yang sama dalam masalah solat di masjid. Oleh karena itu saya pernah membaca juga fatwa e, Syekh Utsaimin dalam masalah ini, ya. nggak boleh bagi kita untuk membelakangkan anak. Nah itu. Baik. Kecuali kalau anak itu masih belum nurut, anak itu mengganggu malah, ini lebih baiknya jangan sholat di masjid dulu. Kalau misalkan anak itu datang ke situ, kemudian ramai masjid, berantakan. Lagi sholat, dia kecekik, ketawa ke sana kemari, eh, jalan ke sana kemari. Nah ini, bagi anak saya ini harus diajari. Diajari, kemudian dikasih nasihat sama orang tuanya ya. Allah alam Jazakallah khair kami angkat satu pertanyaan kembali via pesan singkat sebelum kami angkat dari telepon. Apakah kaidah ini berlaku pula untuk menyarankan perkara-perkara yang uh, sifatnya atau hukumnya mustahab sementara diri sendiri belum melakukannya? Contoh menyarankan saum uh, Senin Kamis, Ayamil Bid atau uh, puasa Daud kepada orang lain Ustaz. Hmm. khair. Baik. Tentang menyarankan dan tentang memerintahkan maksudnya dalam amar ma'ruf nahi mungkar ya. Iya. Eh, lain masalah kalau ini ya. Kalau kita menyarankan orang untuk melakukan kebaikan, ya. Kemudian kita belum mampu untuk melaksanakannya. Ini eh, karena sebab misalkan sebab kita tidak kuat, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, ya. Eh, beda seperti tadi tentang masalah kita apa namanya isar orang lain dapat ilmu kita tidak dapat ilmu padahal kita punya kemampuan ada waktu ada kesempatan ya tidak ada kesibukan kemudian eh, segala prasarana dan prasarana sudah siap ya nah kita malah membiarkan orang lain untuk mendapatkan ilmu lebih dari kita yang bermanfaat ini yang eh, tidak diperkenankan ya tapi kalau kita ngasih tahu orang nih ada puasa Senin Kamis. Ya. Tapi dia uh, tidak kuat melaksanakannya karena misalkan mah atau karena ada uh, uzur, ya. Ini tidak masuk dalam masalah ini. Ya. Tetapi kalau misalkan uh, dia terus memerintahkan orang lain kemudian tidak ada uzur, nah ini bisa masuk ke dalam kaidah ini tidak bisa masuk ke dalam kaidah ini ya wallahu a'lam bissawab Baik, jazakallah khair demikian beberapa pertanyaan terkait dengan permasalahan ini kami ajukan dan kita buka kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dengan siapa, Umu? Di mana? Ah, dengan Ibu Dina. Silakan Ibu Dina. Di Mataram. Uh, ini Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ah. silakan Ibu ini saya ingin menanyakan uh, waktu itu pernah uh, saya di Masjidil Haram. Yeah. Iya. Uh, apa? Saya udah duduk gitu Ustadz. mm Tiba-tiba adik saya mau ke belakang. Yeah. Iya. Uh, ketika adik saya ke belakang, uh, ada wanita yang menghampiri dan uh, ingin duduk di sebelah saya. Mm. Kemudian saya tidak memberikan tempat itu. Mm-hmm. Eh, karena saya bersama ibu saya. Hmm. Kalau saya berikan tempat itu, kan adik saya nggak apa nggak sama-sama. Iya. Pasti ada rasa khawatir dari ibu saya. Iya. Yang hmm. ingin saya tanyakan, hmm. bagaimana dengan sikap saya? Hmm. Uh, soalnya sampai sekarang nih ada ganjalan, maksud hmm. saya merasa bersalah hmm. uh, telah melakukan hal itu. Hmm. Hmm. Nah. Ya. Baik, Ibu Dina. Sudah? berarti ya udah. Makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah wabarakatuh Baik. Tidak eh, uh, apa-apa. uh, karena itu adalah tempat yang memang sudah ibu sama ibunya ibu tadi ya mendahului tempat itu. Kemudian karena ada uzur ada ibu pulang eh bukan pulang ke kamar kecil. Ya. Kemudian kasih misalkan apa namanya? tanda apakah itu kain ya atau uh, sejadah sejadah yang tidak macam-macam sejadah yang polos misalnya gitu ya taruh uh, kemudian tanda ada orang yang sedang ke belakang itu nggak apa-apa kita itu hak kita ya apalagi kalau misalkan ibu khawatir kemudian sholat jadi nggak khusyuk ibadah jadi nggak tenang itu tidak apa apa yang dilakukan oleh ibu Allah tidak mengapa Allah alam Baik, ya. khair demikian ibu di Mataram barakallahu fiik. Nah. Kami masih berikan kesempatan via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa, Bapak di mana? Pak Yunus di Depok. Ahlan Pak Yunus, silakan Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak mau nanya soal di dekat dekat rumahnya masjid. Iya. Setiap kalau sholat ini ada muajin, hmm. habis sholat, habis ajan terus apa bukannya sholat apa sunnah gitu habis ajan dia malah apa salawatan habis mm -hmm. salawatan kemudian terus eh, setelah selesai begini mbak terus ini apa komat hmm. nah habis komat terus malah dia pergi terus ngambil wudhu itu gimana Ustadz ininya apa hmm. soal ajannya itu adanya sah nggak gitu ya iya gimana sah Iya, ya, iya, syukran. Iya. Syukran. Ah, ah, ah, Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yunus. Silakan. Barakallahu fiik Pak Yunus. Eh wa barakallahu fiik wa fina. Mudah-mudahan Allah kasih keberkahan buat Anda dan kita semua. Untuk azan tidak ada syarat syarat berwudu. Ya. Jadi orang yang muazzin ketika dia itu tidak berwudu azannya sah. Ya. Cuma yang jadi masalah adalah dia ketika pas habis komat orang sudah siap, imam sudah ada, takbir dan seterusnya baru wudhu. Ini yang harus dinasihati oleh bapak. Ya. Adapun eh, azan dan komatnya sah. Cuma orang ini orang yang kurang baik ya. Nah, hendaknya dia sebelum berazan atau uh, komat dia wudhu dan siapkan diri untuk sholat sebaik-baiknya. Ya untuk masalah ini Bapak tinggal nasihati dia. Nasihati jangan terus-terusan seperti itu ya. Jangan menyepelekan. Itu kan menyepelekan ibadah sholat. Ya. Hendaknya orang yang adan ya sudah wudhu, kemudian dia itu siap, sholat sunnah, di situ kalau ada sunnah rawatib, kemudian komat, ikut sama imam. Ya, tetapi tadi bertanya, sah nggak sholat Eh, azan dan komatnya. Kalau azan dan komatnya tidak ada syarat eh, bersuci. Tidak ada syarat bersuci. Kalau solat baru ada syarat bersuci dengan dasar firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu <clears throat> idza kumtum ila sholati faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn." Jadi kalau mau solat baru berwudu. Adapun azan dan komat tidak ada syaratnya untuk berwudu wallahu a'lam bishawab. Iya. Baik, jazakallahu khair atas penjelasannya demikian Pak Yunus di Depok. Barakallahu fiik wa fina. Kami angkat kembali pertanyaan via telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa Bapak di mana? Halo, silakan. Kalimantan Tengah. Dengan Bapak siapa, Pak? Abu Bakar. Pak Abu Bakar, silakan dari Kalimantan, silakan Pak. Mohon maaf Bapak, mungkin sedikit dikecilkan volume suara TV ya, atau radionya. Feedback. Ada feedback Pak ya, biar ya. lebih jelas suaranya. Dikecilkan, silakan. Anu, kalau yang sholat Jumat, kalau saya sering datangnya terlambat. Kemudian Ini di depan ini kosong, Pak Di depan kosong. Bisa lagi kita lewat Iya. sambil orang sholat sunnah itu Pak Ustaz. Nah. Hmm. Itu aja pertanyaannya Pak Ustaz. iya, Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang dimaksud lewat adalah melewati orang sholat, maka haram. Nggak boleh, ya. Kalau <clears throat> lewat tapi nggak lewati orang sholat, antum maju ke depan, kemudian di depan, apakah dekat tembok atau dekat orang yang duduk di depan ya tanpa melewati orang yang sholat ya tidak mengapa tapi kalau melewati orang sholat hukumnya haram ya ancamannya uh, ngeri ya lewati di depannya iya hmm. jadi apalagi nggak pakai sutra ya oleh karena itu jadi bapak kalau misalkan bisa melewati tidak melewati orang sholat jadi lihat celah maju terus kan gitu ada kan ada kan ada celah kan celah nah maju ya tapi jangan lewati orang sholat ini ini nggak apa-apa ya Allah Wallah alam mungkin waktunya. Ya, ya hmm. Demikian dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir Bapak Abu Bakar di Kalimantan, Barakalafik dan mungkin sebagai ikhtitam Ustaz. Silakan. Uh, para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita telah membacakan dan membahas tentang kaidah yang sangat penting dalam kehidupan kita di mana kaidah ini berbunyi al-qurubatu laisat mahallan lil ithar. Sekali lagi, al-qurubatu laisat mahallan lil ithar dalam masalah ibadah tidak ada mendahulukan orang lain ya tidak mendahulukan tidak mengutamakan orang lain dalam masalah kurbah dalam masalah ibadah ya contohnya adalah dalam masalah e, salat ya nggak boleh kita mendahulukan orang lain mengedepan eh, orang lain kitanya di belakang ya kemudian dalam masalah azan dan komat kemudian dalam masalah ilmu ya kita hanya dahulukan orang lain ya, silakan anda belajar saya nggak mau belajar atau saya diam di rumah misalkan ini tidak benar ya ini saja barangkali yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan eh, sedikit bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.